syarahnya yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan pada pelajaran yang lalu telah kita sampai pada enam mukaddimah dan telah kita baca dari mukaddimah yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam atau dari kitab tersebut. فما معنى لمعة الاعتقاد نعم لمعة الاعتقاد ما يكفيك من حاجتك في الاعتقاد الصحيح Kemudian beliau bertanya tentang makna lum'atul i'tiqad dan telah dijawab oleh sebagian ikhwah bahwasanya yang namanya lum'atul i'tiqad adalah suatu hajat kebutuhan di mana dalam syarah yang lalu telah disebutkan bahwa itu adalah al-bulghatu minal aish berupa perbekalan enam yang dibutuhkan oleh seseorang dalam perjalanan sehingga di sini adalah maknanya adalah suatu bekal enam akidah yang memadai yang mencukupi bagi seseorang فما معنى الاعتقاد ما معنى الاعتقاد هو حكم الذهني الجازم سواء كان اعتقادا صحيحا أو اعتقادا فاسدا فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد Kemudian beliau juga menanyakan tentang makna al-i'tiqad. Dan makna al telah berlalu bahwasanya itu adalah al-hukmu zihni al-jazim. Ini suatu hukum pasti nam eh, pada diri seseorang fa in tabaqal waqi' fa sahih apabila itu sesuai dengan kebenaran dalil maka itu benar dan apabila ternyata menyelisih maka tentunya keyakinan itu adalah keyakinan akidah yang yang rusak sehingga makna i'tiqad adalah suatu keyakinan pasti pada benak seseorang atau dalam diri seseorang baik itu benar ataupun tih, tidak. فما معنى بسم الله إذا أردت أن تأكل أو تشرب ما معنى بسم الله ثم تأكل أو تشرب ما المراد ببسم الله هنا يعني أبتدئ هذا الفعل من أكل أو شرب أو غيره مستعينا بالله سبحانه وتعالى بسم الله مستعينا بالله وأيضا متبركا بكل اسم من أسماء الله عز وجل Kemudian boleh menjelaskan dan bertanya kepada sebagian ikhwah tentang makna Bismillahirrahmanirrahim ketika seseorang memulai suatu pekerjaannya maka dijawab bahwasanya makna bismillahirrahmanirrahim yang maknanya abtadi'u musta'inan billah wa, wa mutabarrikan bismihi buat saya memulai pekerjaan eh, tersebut dengan mengharapkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula dalam rangka mencari barakah dengan memulai pekerjaan tersebut dengan menyebut salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala قال المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين مستعينا أي بالله ومتبركا بكل اسم من أسماء الله عز وجل بماذا؟ بكل اسم من أسماء الله عز وجل هل نقول بسم الله متبركا بسم الله بسم الله أم بجميع أسماء الله تأكدون طيب أحسنت إن قلت بسم الله بمعنى بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى فالمعنى أيضا صحيح وذلك أن اسم الله اسم واحد مضاف إلى رب العالمين فالمفرد المضاف يفيد العموم بمعنى بجميع أسماء الله كما قال جل وعلا نعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله نعمة كم نعمة هنا جميع هنا نعمة مذكور نعمة بمعنى مفرد لكن لما أضيفت نعمة الله أضيفت النعمة إلى الله أفادت ماذا الشمول والعموم قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم بمعنى اذكروا جميع نعم الله عليكم من أين جاءنا هذا المعنى الجواب من هذه القاعدة هي قاعدة جميلة والقاعدة هذه تقول المفرد المضاف يفيد العموم نعمة مفرد أضيف إلى اسم الجلالة نعمة الله فيشمل جميع نعم الله اسم الله بسم الله اسم مفرد أضيف إلى رب العالمين بسم الله بجميع أسماء الله مستعينا بجميع أسماء الله فالمفرد المضاف يفيد العموم Kemudian beliau menjelaskan ucapannya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan Naam Bismillahirrahmanirrahim wa ma'na bismillahirrahmanirrahim ay af'alu syai' musta'inan wa mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala. Eh, saya melakukan perbuatan ini dengan memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka mencari barakah dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat bismillah Naam. Naam kata beliau, ini bentuk mufrad yang mudhaf. Al-mufrad al-mudhaf, yakni isim mufrad. Kemudian di akan disandarkan kepada lafaz jalalah. Nah, ini Bapak melahirkan makna umum, asyumul. Sehingga maknanya di sini bismillah eh, saya memulai pekerjaan ini dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka mencari barakah dengan seluruh nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini melahirkan makna umum. Dari mana? Karena adanya kaidah bahwasanya al-mufradul mudhaf, bahwasanya bentuk mufrad yang mudhaf itu melahirkan makna syumul, makna umum yang secara menyeluruh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Udzkuru ni'matallah." Ya. Dan ingatlah akan nikmat Allah. Di sini nikmat bentuk mufrad, kemudian dia mudhaf. Berarti maknanya ya, es dan ingat-ingatlah seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya eh, bukan hanya satu nih nikmat. Baik, wallahu alam. السؤال الذي يليه ما معنى الله الله المألوه بمعنى المعبود محبة وتعظيما وتألها وشوقا Kemudian beliau juga bertanya tentang makna Allah dan telah dijawab bahwa mana Allah dari kalimat al-ma'luh. Al-ma'bud yaitu yang diibadahi, yang berhak disembah hubban wa ta'zima dengan penuh kecintaan dan pengagungan, pembesaran kepadanya. السؤال الذي يليه ما الفرق بين الرحمن والرحيم اسم الرحمن واسم الرحيم Nah, soal berikutnya tentang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه فكما قال الشيخ العثيمين فالأول باعتبار كون الرحمة وصفا له سبحانه وتعالى والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه Kemudian kata beliau bahwasanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim perbedaannya Ar-Rahman ada Dzur Rahmah Al-Wasi'ah yaitu yang maha memiliki rahmat yang luas dan ini kata beliau bi'tibari kaunihi wasfan ditinjau dari sisi bahwasanya ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun Ar-Rahim eh maksudnya Ar-Rahim yaitu yang memberikan yang menyambungkan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan ini kata beliau bi'tibari fi'lan. Ya, ditinjau dari sisi perbuatannya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia Allah memberikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. قال الشارح رحمه الله تعالى ومما تضمنته خطبة المؤلف الثناء على الله عز وجل بالحمد Kemudian kata beliau di antara perkara yang terkandung dalam mukaddimah khutbah muallif itu al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Lumatul I'tiqad ini yaitu adanya sanjungan dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. ثم عرف الحمد بقوله والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وذكر أفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم هذا في فرق ما فيش Nah, kemudian beliau <clears throat> menyebutkan definisi tentang puji alham makna alham beliau mengatakan as-sana'u 'ala Allah bil hamdi wal hamdu dzikru awsafil mahmudi al kamila Naam wa af'alihi al-hamida ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Bahwasanya itu adalah pujian sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya tsana Allah bil ham wal ham dzikru awsafil mahmud yaitu menyebutkan penyebutan sifat-sifat yang terpuji al-kamilah yang sempurna ya. Demikian pula penyebutan tentang ya perbuatan-perbuatannya yang terpuji dzikru awsafil mahmudi al-kamilah wa af'alihi al-hamida. Demikian pula ya, penyebutan tentang sifat-sifatnya yang terpuji yang sempurna dan demikian pula penyebutan tentang perbuatan-perbuatannya yang terpuji ma'al mahabbati lahu wa ta'zim disertai dengan adanya kecintaan terhadapnya dan pengagungan terhadapnya. إذن فالحمد ذكر شيئين الأول ذكر أوصاف المحمود الكاملة والثاني ذكر أفعاله الحميدة Berarti alham nah meliputi dia dua hal. Pertama zikru syai atau uh, nam zikru ini yaitu penyebutan tentang dua perkara. Pertama apa? Penyebutan tentang sifat-sifatnya yang sempurna lagi terpuji. Kemudian yang kedua penyebutan tentang perbuatan-perbuatannya yang terpuji disertai dengan adanya kecintaan dan pengagungan terhadapnya. Itulah alhamdulillah Meliputi dia meliputi dua hal yang telah disebutkan tadi. وشرط ذكر ذلك الشيئين أن يكون مع المحبة والتعظيم للمحمود Kemudian syarat dari penyebutan dua perkara tadi hendaknya dibarengi dengan adanya kecintaan dan pengagungan, pengagungan, pembesaran terhadap apa yang dipuji tersebut. قال الشارح رحمه الله تعالى وتضمنت أيضا الأمر الثالث أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة وأن يعبد بكل بقعة طيب Kemudian di antara perkara yang terkandung dalam mukaddimah khutbah dari muallif rahimahullah Yang ketiga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Annallaha mahmudun bi kulli lisanin wa ma Naam wa mahbudun bi kulli makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan segala lisan dan disembah di setiap tempat. Eh maksudnya mustahiqqun wa jaiz. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak dan dibolehkan ayyuhmal bi kulli lugatin. Dipuji dengan segala macam bentuk bahasa. Wa yu'bada bi kulli buq'atin dan berhak dan diperbolehkan diibadahi di segala tempat. الأمر الرابع تضمنت الخطبة سعة علم الله عز وجل بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته جل وعلا حيث لا يلهيه أمر عن أمر Kemudian yang keempat kata beliau kandungan yang terkandung dalam khutbah adalah syi'atu ilmillah buah luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala bikauni la yakhlu min ilmihi makan demi karena adanya pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas ya dari ya segala perkara la yakhlu min ilmihi ini yani segala tempat tidak terlepas dari pengetahuannya nah wa kamalu qudrati wa ihatati demikian pula kesempurnaan kudratnya Allah kemampuan Allah dan juga menyeluruhnya. Bihaitsu la yulhihi amrun an amrin, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan terhadap satu perkara sehingga dia bisa melupakan perkara yang lainnya. الأمر الخامس تضمنت الخطبة عظمته جل وعلا وكبرياءه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه أي لما كان كاملا سبحانه وتعالى من جميع الوجوه فإنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا ند ولا مماثل ولا نظير Kemudian yang kelima azamatuhu wa kibriya'uh wa taraffu'uhu an kulli syabihin wa niddin wa mumathil bahwasanya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala enam sehingga Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala perkara-perkara yang apa di enam dijauhkan dari perkara-perkara yang mirip dengannya demikian pula yang e, dijauhkan dari tandingan-tandingan dan perkara-perkara yang serupa dengannya likamali sifati min jami'il wujuh karena sempurnanya sifat-sifatnya dari segala sisi. Ya maksudnya, nah ketika Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, maka Allah Subhanahu wa taala nah tentunya nah disucikan dari perkara-perkara yang serupa dengannya. Nah, adanya yang menandinginya. Nah, dan juga ya uh, juga dijauhkan dari perkara-perkara yang enam dikatakan sama dengannya. Sadisan tanazzuhuhu azza wa jalla wa taqaddusuh an kulli zawjatin wa waladin wa dhalika likamali ghinah. Kemudian yang keenam tanazzuhuhu wa taqaddusuh an kulli zawjatin wa waladin yaitu sucinya Allah Subhanahu wa taala untuk disifati memiliki istri dan memiliki anak. Wadhalika likamali ginah karena disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. سابعا تمام إرادته عز وجل وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال Kemudian yang ketujuh kata beliau tamamu iradati sempurnanya ya, kehendak ya kemauan Allah Subhanahu wa taala wa sultani dan juga kekuasaannya nam binufudi qada'ihi karena dapatnya terlaksana apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan fi jami'il ibad pada seluruh hamba-hambanya fala yamna'uhu quwwatu malikin ya, tidak ada nam tidak ada satupun kekuatan satu penguasa pun yang mampu menghalanginya demikian pula ya tidak ada satupun atau kekuatan atau banyaknya jumlah ataupun harta tidak ada yang mampu untuk menghalangi apa yang Allah SWT kehendaki untuk wujud wujudkan. ثامنا عظمة الله عز وجل فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم Kemudian yang kedelapan azamatullah fauqa ma yutasawwaru. yakni maha besarnya Allah Subhanahu wa taala melebihi apa yang di digambarkan oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala Maha agung, Maha besar melebihi gambaran yang digambarkan oleh seseorang eh, dalam benaknya. Bihaitsu la yastati'ul 'uqulu lahu tamthila karena akal tidak mampu Naam menggambarkannya. Dan juga wala tatawahhamul qulubu lahu dan juga hati tidak mampu untuk membayangkannya. Ya. Naam, wala tatawahhamul qulubu lahu surah. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Wa tidak ada yang serupa dengannya dan Allah itu Maha melihat lagi Maha mendengar. Tasi'an اختصاص الله جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى Nah, juga yang kesembilan adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah lagi sifat-sifat yang tinggi. عاشرا استواء الله عز وجل على عرشه وهو علوه سبحانه وتعالى وهو علوه عليه على الوجه اللائق به Demikian pula yang ke-10 adalah penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsnya wa 'uluwuhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan wastiqraru alaihi dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars tersebut alal wajhil laiqi sesuai yang layak bagi baginya الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى أي تحت الأرض Demikian pula Naam umumnya kerajaan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang meliputi langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dan juga apa-apa yang berada di bawah tanah. الثاني عشر والأخير سعة علمه وقوة قهره وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة Kemudian yang ke-12 sa'atu ilmihi yaitu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala wa quwwatu qahri wa hukmi dan juga kuatnya ya na'am kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya paksaannya ya na'am wa annal khalqa la yuhituna bihi ilma bahwasanya para makhluk itu tidak mampu menjangkau Naam Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka miliki likusuri idrakim karena kurangnya ya Naam kemampuan mereka kemampuan jangkauan mereka amma yastahiqqu rabb al-azim dari perkara-perkara atau terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala hak baginya ya untuk dia sandang min sifatil kamali wal azamah berupa sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kebesaran. ثم انتقل صاحب المتن ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى فقرة جديدة وهي التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات Kemudian beliau berpindah pada pembahasan berikutnya berikutnya bahwasanya wajibnya kita menerima eh, apa-apa yang datang ya dari nas-nas syar'i dari Al-Qur'an ataupun sunnah. وهذا معناه هو القاعدة أو معناه في القاعدة الأولى من القواعد الهامة في أسماء الله وصفاته التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مقدمة الشرح حيث قال القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته Dan apa yang beliau sebutkan di sini semakna dengan kaidah yang pertama dari al-asma nam wasifat di mana Ibnu Qudamah atau Asy bin Utsaimin rahimahullah taala berkata bahwasanya yang wajib eh, bagi setiap muslim dalam perkara seperti ini adalah untuk ya menetapkan apa-apa yang nah datang dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. والواجب في ذلك إبقاء دلالاتها على ظاهرها من غير تغيير yaitu berupa menetapkan ayat-ayat itu ataupun hadis sebagaimana dia datang tanpa melakukan perubahan. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى أي محمد عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن جل وعلا وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah wa kullu ma jaa fil Qur'an dan segala yang datang dalam Al-Qur'an Al anil Mustafa alaihi salam dan ataupun yang sahih benar adanya dari al Mustafa ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam min sifatir rahmani wajib al iman bih berupa adanya penetapan sifat-sifat bagi ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala maka wajib kita mengimaninya wa talaqqih bit taslimi wal qabul dan wajib kita menerimanya nah wajib kita mengambil dan menerimanya idzan al wajib ila al an amran al awal al iman bihi الأمر الثاني أن نتلقى ذلك بالتسليم والقبول Maka yang wajib kita tempuh kata beliau dua perkara. Pertama, mengimani ya, apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an demikian pula apa-apa yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian yang kedua adalah wajib kita untuk mengambilnya dan menerimanya sepenuh hati. الأمر الثالث قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل يعني لا يتعرض لتلك النصوص لا برد برفض ولا بتأويل ولا بتشبيه ولا بتمثيل وتقدم معنا التمثيل والتكييف Kemudian perkara yang ketiga kata beliau wa tarku ta'arrudi lahu birraddi wat tawil wat tasbih wat tamthil yaitu meninggalkan Naam ayat-ayat Al-Qur'an demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam dengan cara tidak menolaknya. Ini memberikan sebagaimana dia datang tanpa melakukan penolakan dan tanpa mentawil yang menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang tidak benar yang tidak ditunjukkan oleh dalil. dan juga meninggalkan tasbih, ya, eh, tidak melakukan penyerupaan wat tamtsil. فمثلا صفة اليد لرب العالمين سبحانه وتعالى ما الواجب علينا تجاه هذه الصفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى الجواب أولا وجب الإيمان بذلك نؤمن إيمانا يقينيا جازما بأن لله سبحانه وتعالى يدا تليق بجلاله سبحانه وتعالى الأمر الثاني ونتلقى ذلك بالتسليم والقبول الأمر الثالث ألا نتعرض لذلك أي لهذه الصفة لا برد رفض ولا بتأويل كما ذهب أولئك المعطلة فقالوا المراد باليد ماذا قالوا القوة هذا هو التأويل ولا بتشبيه ولا بتشبيه ما هو التشبيه كما تقدم معنا أن نذكر شبيها لهذه الصفة صفة اليد أن نذكر شبيها لذلك ولا بتمثيل ما هو التمثيل أن نذكر نظيرا ومثالا لتلك الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى فلا يجوز التمثيل أن نذكر الصفة بمماثل ولا يجوز التشبيه والتكييف أن نذكر الصفة بشيء وإن لم يكن له مماثل ولا يجوز التأويل الذي هو التعطيل ولا يجوز الرد والواجب الإيمان بذلك اثنان وتلقيه بالتسليم والقبول ثلاثة ترك التعرض ترك التعرض له برد أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل Kemudian kata beliau, nah maka wajib bagi kita dalam perkara ini ya kita menempuh tiga perkara sebagaimana telah disebutkan oleh beliau di sini. Pertama, Nah, mengimani, mengimaninya seperti boleh mencontohkan penyebutan sifatul yad. Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Maka yang pertama kita tempuh adalah mengimani bahwa Allah memiliki tangan yang sesuai keagungan dan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, maka ini pertama wajib kita mengimaninya. Kemudian yang kedua menerima apa-apa yang Allah SWT beritakan ya dalam Al-Quran ataupun yang diberitakan oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadis yang sahih wajib kita mengambilnya kemudian menerimanya kemudian yang ketiga adalah meninggalkan pembahasan yang berkaitan tentangnya dengan cara tidak menolak ya dengan dengan cara menolak nah kemudian apa ataupun mentakwilnya yaitu menafsirkan dengan makna-makna yang tidak benar dan tidak ditunjukkan oleh dalil. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'til, tangan diartikan kekuatan. Ini takwil namanya. 6. Kemudian tidak melakukan tasbih dan tamsil. Dan sudah berlalu bahwasanya tamsil itu apa? Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dan menyebutkan apa penyerupaannya dari kalangan para makhluk. Ya, kalau tasbih apa? Menyebutkan ya atau membayangkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mirip dengannya walaupun mungkin dia tidak menyebutkan apa benda yang dia persamakan di antara makhluk-makhluk tersebut. Itu apa? Nam tamfil ataupun apa? Ya tashbih. Nam. طيب ناخذ لذلك مثالا آخر جاء في الحديث الصحيح أن جهنم تقول هل من مزيد فلا يزال يلقى فيها حتى يضع الرحمن جل وعلا فيها قدمه فتقول قط قط هنا قدمه صفة لله سبحانه وتعالى نثبت هذه الصفة لله جل وعلا صفة حقيقية تليق بجلاله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الواجب علينا تجاه هذه الصفة أولا الإيمان بها ثانيا تلقيها بالتسليم والقبول ثالثا عدم التعرض لها برد أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل Kemudian contoh yang lain kata beliau Bahwasanya di Nabi alaihi salatu wasallam telah memberitakan dalam hadis yang sahih bahwasanya senantiasa enam uh, orang-orang yang durhaka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah hingga neraka jahanam berkata hal mim mazid ini apakah masih ada tambahan selain dari ini yang dimasukkan. Maka terus menerus ya neraka jahanam yang berkata seperti itu hingga Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi mengatakan dalam hadis itu hatta doa arnam eh, qadam ar-rahman fihi hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya apa kakinya di dalam neraka jahanam tersebut. enam Maka di sini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi alaihissalam memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki al-qadam. Ya, kalau bahasa kita ya kaki ya. enam Maka wajib kita mengimani hadis ini. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Ini satu, mengimaninya. Tentunya kaki di sini kaki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, tanpa mempersamakan dengan kaki-kaki makhluknya. Nah, kemudian yang kedua, nah, menerimanya, menerima, mengambil berita tadi, kemudian menerimanya. Nah, kemudian yang ketiga, apa tanpa melakukan penolakan. Itu ada mutarut birad. Ini tidak membahasnya ataupun menyentuhnya sama sekali dengan cara menolak ya hadis tadi. Naam dan juga tanpa melakukan penyerupaan dengan ya kaki-kaki makhluknya dan juga tidak mentakif ya tidak membagaimanakan mempertanyakan apa tentang ya bagaimananya ya atau bagaimana kakinya Allah SWT Allah alam Allah mengabarkan nah maka wajib kita untuk mengimaninya menerimanya kemudian tanpa menolak menolaknya dengan cara mentakwilnya menafsirkan dengan penafsiran yang tidak benar wallahu alam قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله Kemudian kata beliau wa ma ashkala min dzalika wajib itsbatu lafdhan dan apa yang menjadi iskal ya menjadi masalah iskal bagi kita maka wajib kita menetapkannya lafadznya secara lafadznya kita wajib menetapkan apa yang disebutkan dalam ayat ataupun hadis itu maksudnya lafadznya wa tarkut tarudhi mana dan meninggalkan memperbincangkan tentang maknanya wa naruddu ilmahu ila qaidan kemudian kita kembalikan ilmunya ya, maknanya kepada pengucapnya. Wa naj'al uhdatahu ila ala naqili dan kita menjadikan ya apa yang dinukilkan kepada kita yang kita dengar tersebut ya kita kembalikan ya benar atau tidaknya kita kembalikan kepada yang menukil menukilkannya yang membawa berita itu yang artinya pertanggungjawabannya kita kembalikan kepada apa pemberitanya penukilnya تقدم معنا بارك الله فيكم في القواعد للشيخ محمد بن صالح العثيمين في القاعدة الثالثة الفرع الرابع كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة الأول هل هي حقيقية ولماذا وكان الجواب نعم هي حقيقية لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها Kemudian kata beliau telah berlalu enam bacaan kita pada kaidah yang ketiga pada cabang yang keempat dari kaidah yang ketiga tersebut bahwasanya perkara-perkara seperti ini itu tertuju padanya tiga pertanyaan. Yang pertama apakah itu hakiki? Dan jawabannya enam, iya itu adalah hakiki, hakikatnya. Enam, walimada kenapa demikian? Ya karena pada asalnya suatu ucapan itu kita akan bawa kepada hakikatnya dan tidak tidak boleh kita berpaling dari mana yang hakikat itu kecuali kalau di sana ada dalil yang membolehkannya. فمثلا الوجه الوجه هنا نثبت لله سبحانه وتعالى وجها حقيقيا لائقا به سبحانه وتعالى di umpama seperti kalimat al-wajh ya Allah Subhanahu wa taala Nah, memberitakan tentang Allah SWT memiliki wajah. Maka di sini kita tetapkan wajah ya yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala karena al-wajah ya hakikatnya maknanya apa? Wajah. Nah. Walaupun ya tentunya wajah Allah Subhanahu wa taala yaliku bi jalalihi yaliku bi azamati sesuai yang layak bagi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. فقول المصنف ابن قدامة وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا فمثلا الوجه نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الوجه وجه لفظ واو جيم ها وجه نثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله وجها حقيقيا صفة الوجه صفة حقيقية لله عز وجل Naam. Jadi kata beliau, "Wa ma ashkala min dzalika wajib itsbatuhu lafdhan." Boleh mencontohkan apa kalimat wajah. Maka kita tetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Naam. Maka kita tetapkan kalimat ini waw jim wajah ya yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. فإذا قال قائل ما معنى وجه نقول الوجه معلوم وجه انظر الوجه معلوم وجه Jika ada yang bertanya berkata apa maksud wajah umpama dalam ayat ini atau hadis ini maka kita akan katakan namanya wajah wajah ya sudah ma'ruf maknanya wajah itu sudah ma'ruf sudah diketahui artinya إذا سمعت كلمة وجه تفهم أنها ليس صفة يد وليس صفة سمع وليس صفة بصر صفة وجه Jika engkau mendengar orang mengucapkan wajah, maka tentunya nah, yang namanya wajah itu ya bukan kaki, Ya, bukan tangan. Wajah ya wajah. كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم فالوجه معلوم Nah, dan ini juga sama dengan ucapannya Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya tentang istiwa. Apa itu istiwa? Al-istiwa. Al-Imam Malik mengatakan, ya, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah maklum, sudah diketahui artinya bagi yang paham bahasa Arab tentunya. Kemudian ketika Allah mengatakan al-wajah ya juga kita katakan wajah itu sudah maklum juga sudah diketahui makna maknanya. فإذا قال قائل كيف الوجه نقول كما قال الإمام مالك الكيف مجهول كما قال الإمام مالك للرجل الاستواء معلوم والكيف مجهول وهنا نقول الوجه معلوم والكيفية مجهول نعم Kemudian kalau orang bertanya lagi, kaifal wajhu? Bagaimana wajah itu? Bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan jawab seperti ucapannya Imam Malik ketika ditanya tentang makna istiwa. Ketika beliau mengatakan al-istawa ma'lum wal kaifu majhul. Kaifiahnya eh hakikatnya bagi kita ya kita tidak mengetahuinya, majhul bagi kita. Ya. Nah, maka demikian pula wajah di sini. Ya, hakikat wajah bagi kita ya, nah kaifiahnya, hakikatnya wajahnya Allah itu majhul, kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana juga kita tidak mengetahui tentang bagaimananya caranya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy Adapun kaifiahnya itu majhul bagi kita. Nah, demikian pula wajah. Wajah, makna wajah sudah ma'ruf, sudah diketahui dan kaifa al-wajhu bagaimana kaifiyah wajah itu sendiri ya kita katakan ya majhul bagi kita. فهذا معنى قول ابن قدامة وترك التعرض لمعناه Dan المراد ia, لترك التعرض لمعناه المراد بذلك يستقيم ترك التعرض للكيفية والحقيقة كيف الحقيقة وما الكنه والكيفية نقول نرد ذلك إلى الله ونرد علمه إلى رب العالمين بالنسبة لنا مجهول Nah, jadi kata beliau, nah, ketika lima Ibn Qudamah mengatakan di sini, ini tujih dari beliau tentunya, ketika beliau mengatakan watarkut تَعَرُّدِ لِمَعْنَا eh, meninggalkan memperbincangkan maknanya. Ya, maksudnya di sini kita tinggalkan apa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dan kaifiyah sifat itu. Yang umpama seperti kaifiatnya, hakikatnya, modelnya, wajahnya Allah itu Allah alam kita serahkan ya kepada Allah. Adapun mananya itu ma'ruf. Ya. Jadi kita meninggalkan memperbincangkan tentang kaifiah modelnya ya. Nah, kaifiahnya, hakikatnya itu Allah alam itu majhul bin nisbati bagi kita. Artinya ilmu kita tidak sampai ke situ. Allah tidak memberitakan tentang kefianya hakikatnya. Allah hanya mengabarkan Allah memiliki wajah, maka kita imani, kita menerimanya. Sebenarnya telah lalu. Kita imani, kemudian kita teri, terima. Adapun tentang kefianya modelnya, Ali Malik telah menjawab ya, tentang istiwa itu wal kaif ma majul. Maka ini juga sah, sama. Berarti ini dan diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ketika beliau mengatakan wa tarku ta'arrudi lima ana, yaitu tentang hakikat dan kaifiah sifat-sifat itu. فمعنى قوله ترك التعرض لمعناه قلنا يستقيم الكلام إذا كان المراد ترك التعرض لحقيقه لماذا لحقيقته وأيضا لكيفيته فهذا مستقيم نعم Beliau mengatakan mengulangi lagi bahwasanya jika yang diinginkan oleh Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala Tarkut ta'arrud lima anai artinya kita meninggalkan memperbincangkan hakikatnya, kaifiahnya, modelnya itu, maka ini ucapannya Ibnu Qudamah mustaqim. Artinya adalah ucapan yang jelas, bagus, baik, tidak ada penyelisihan padanya. أما إذا كان المراد ترك التعرض لمعناه بمعنى لا نعلم ما معنى اليد قال ما نعلم والوجه قال ما ندري وجه ويد لا نفرق بين المعنى بين هذا المعنى وذاك المعنى ما نفهم ما نفهم ما نفهم شيء اسمه وجه ولا شيء يعني أنه يد ما نفهم شيء بمعنى طلاسم ورموز فهذا ليس مراد وهذا بارك الله فيكم آه، ليس من معتقد السلف الصالح بل هذا عقيدة المفوضة المفوضة يقولون ما نعلم أي شيء هذه رموز رموز نثبت ألفاظها ولا ندري ما هي ونفوض معناها المعنى نفوض المعنى إلى الله فهذا المذهب الذين يجعلون صفات رب العالمين أنها رموز ويفوضون المعنى لرب العالمين هذا مذهب المفوضة لكن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى هذه الصفات صفات حقيقية لائقة بالله عز وجل لائقة به سبحانه وتعالى والكيف والحقيقة والكنه إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب Kemudian kata beliau, adapun kalau yang diinginkan kalimat watarkut ta'arud di ma'ana dan kita meninggalkan memperbincangkan maknanya kalau yang diinginkan umpama kalimat ya ataupun wajah ketika seseorang ditanya atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kalimat yad ataupun al-wajah Ya. Nah, ketika dia mengatakan saya tidak mengetahui arti wajah, saya tidak mengetahui artinya apa? Tangan. Ya. Ya, saya serahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kalimat wajah, aliyat, al-wajah itu ma'ruf artinya maknanya. Ya. Nah. Jadi adapun kalau ditanya seseorang, "Ma anak al-wajah?" Wajah sanda atau apa itu arti wajah sanda atau apa artinya tangan saya serahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, ini bukan mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan ini dilakukan oleh kelompok yang dinamakan sebagai kelompok mufawwidhah. Di mana mereka tentang sifat-sifat seperti mereka katakan saya tidak tahu artinya, saya tidak tahu maknanya. Dan telah berlalu penjelasan beliau bahwasanya yang diinginkan ya di sini Watar di lima mana maksudnya ini adalah hakikat dan kaifi ya dari sifat sifat itu ya adapun kalau di yang diinginkan adalah eh makna atau maksud dari kalimat wajah kalimat wajah mereka katakan saya atau artinya wajah saya tidak atau artinya aliat maka ini apa tentu ya ini bukan dari madhabnya ahlus sunnah tapi ini madhabnya orang-orang ya mufawwidah kemudian beliau katakan bahwa ya mereka menganggap bahwa itu adalah sekedar seperti ruh, rumus-rumus yang tidak dipahami kemudian artinya ma, eh, artinya maknanya kita serahkan kepada Allah. Ini bukan dari madhab ahlus sunnah wal jamaah tapi madhabnya orang-orang mufawwidah. Nah. فالفرق بين مذهب أهل السنة والمفوضة أن أهل السنة يبقون دلالة ألفاظ النصوص على ما دلت عليه يثبتون هذه الدلالة ويبقون الدلالة كما هي بينما المفوضة لا يثبتون دلالة لهذه النصوص في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى يقولون لا تدل على شيء لا تدل على شيء Kemudian kata beliau perbedaan antara madhab ahlus sunnah dengan madhab mufawidah di sini kata beliau kalau ahlus sunnah itu mereka tetap menetapkan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Nam, ya wajah ya wajah ya. Nam, seperti beliau contohkan tadi. Tangan kita manakan tangan, artikan tangan. Adapun orang-orang mufawidah mereka apa? Nam, mengingkari dan tidak menetapkan apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Adapun ahlus sunnah mereka menetapkan dalil itu sebagaimana dia datang. Ya, ketika Allah memberitakan tentang wajah, kita katakan wah wajah. Tangan ya tangan. Adapun mereka ya apa namanya orang-orang mufawwid ditanya apa kalau mereka ditanya tentang aliyat kata mereka saya tidak tahu Allah alam ya saya serahkan ya eh, arti tangan kepada Allah Subhanahu wa taala wajah saya serahkan artinya kepada itu namanya tafwid ufawwidu ya nah saya kembalikan serahkan kepada Allah ya makna tersebut ini mazhabnya orang mufawwid adapun ahlus sunnah mereka menetapkan sebagaimana itu uh, dalil dah datang qala ابن قدامة رحمه الله تعالى ونرد علمه إلى قائله أي نرد العلم بالكيفية والحقيقة إلى قائله إلى الله عز وجل ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا Kemudian kata beliau wa naruddu ilmahu ila qailihi dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Eh maksudnya di sini beliau mentauji apa yang diinginkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, eh, kita kembalikan ilmu kaifiyahnya hakikatnya. Adapun ilmu tentang makna wajah itu sendiri umpamanya ataupun tangan itu sudah ma'ruf ya bagi orang-orang yang paham bahasa Arab. Tapi maksudnya kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh maksudnya sini apa? Ilmu kaifiyah. Kaifiyahnya, hakikatnya, modelnya itu kita kembalikan kepada Allah. Adapun artinya sudah ma'ruf. Ya. warna Wa naj'aluhu datu ila ala dan kita kembalikan ya pertanggungjawaban penukilan kepada penukil penukilnya ittiba' li tariqir rasihina fil ilmi dalam rangka mengikuti jalannya orang-orang yang kokoh keilmuannya alladzina asnallahu alaihim fi kitabil fi kitabil mubin biqauli subhanahu wa ta'ala di mana Allah SWT memuji mereka dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina dan orang-orang yang kokoh, kokoh keilmuannya mereka berkata kami mengimaninya seluruh, seluruhnya datangnya dari sisi Rabb kami نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وياتي معنا في الدرس القادم ان شاء الله جل وعلا بقيه كلام ابن قدامه مع شرح الشيخ صالح العثيمين رحمه الله تعالى عليهما. إذا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد